Bismillahirrahmanirrahim An Amir al-Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Ghusa bin Rayah bin Abdullah bin Kurdi bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Kushairi al-Adawi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawaa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحيح على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجوفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الكشيري النيسابوري radhiyallahu anhuma fi kitabihima alladzaini huma asahul kutubi al-musannafah An Umar bin Al-Khattab an daripada sahabat Umar bin Al-Khattab An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab. Pertama yang dijuluki Amirul Mukminin adalah Sina Umar bin Al-Khattab. kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq disebut Khalifatul Rasulullah. Pertama dijuluki Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata aku mendengar Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat hanya saja amal tadi itu bergantung dengan niat Jumhur ulama mengartikan innamal a'malu niat, ay innama sihhatul a'mali binniyat. Hanya saja kesahan amal tadi itu adalah bergantung dengan niat. Tanpa niat nggak sah itu amal. Baik itu fil wasail atau maqasid. Baik itu dalam wasail seperti wudhu atau maqasid atau salatnya. Innamal a'malu binniyat. Tapi sebagian lagi mengartikan innamal a'malu binniyat ay innama kamalul a'mali niat. Hanya saja menjadi sempurna itu amal dengan sebab niat. Karena menurut sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, niat itu eh, Islamul mar'i yughni 'anil niyah fil wasail. Keislaman seseorang itu cukup nah mencukupi daripada niat. nggak perlu niat lagi seperti ente eh, apa namanya? Eh, menyembelih. Iya. Dan juga dalam wasilah, dalam wasail wudu nggak perlu niat menurut Imam Abu Hanifah. Kalau sholat perlu niat gitu. Fil magasid baru perlu niat, tapi kalau fil wasail enggak perlu niat. Jadi ada khilaf ada di situ tapi jumhur menyatakan innamal a'malu binniyat ay innamas sihhatul a'mali Wah Wa inna malikul limri'in manawa dan hanya saja bagi setiap orang tadi itu apa yang bergantung ia niatkan. Kadang-kadang amal kebajikan satu niat karena niat sepuluh dapat pahala sepuluh dia. Bernilai sepuluh. Kadang-kadang bisa seratus Kadang-kadang urusan yang mubah nilainya berubah menjadi taat karena niatnya bagus. Makan niat supaya nanti kalau taklim tidak terganggu dengan juk, dengan lapar. Supaya kuat nanti bisa jadi energi untuk meningkatkan ibadah. Wa man nawa bi aklihil gua fi taatillah lahu magat nawa. Hanya satu yang nggak bisa, Maksiat diniatkan taat, nggak mungkin. La tu'athirun niyyah fil maksiyah. nggak mungkin taat eh, maksiat berubah menjadi taat karena niat. Ana lihat perempuan ini supaya ana mengingat makhluk Allah yang indah-indah. Eh? Ana ini pakai ganja ini supaya hati ana khusyuk kalau sholat Anak ini pakai pil penena pil ini supaya kalau ceramah tadi itu bersemangat. Nah, ini nggak bisa. Hah? Niat untuk bertaat dengan maksiat itu sama dengan niatnya orang yang membersihkan pakaian tapi dengan kencing. Pakaian anak ini kotor supaya bersih, dicuci tapi sama kencing. Ma itu akhir syai'an. Tazidu Gadaran ala gadarin eh, maka akan menambahi ya, kotor tambah kotor lagi. Jadi nggak ada manfaatnya niat yang baik tapi dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Baik. Waman kana hijratuhu, ada ah, diterangkan. Waman kana hijratu ila dunya yusibuha awi imra'atin yankihuha. Hah? Wa maka hijratu ilallah wa rasulih dan barang siapa yang dia itu berhijrah kepada Allah dan Rasul, fa hijratu ilallah wa rasulih maka tertulis hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Walaupun mati di tengah jalan. Walaupun dia tadi itu belum sempat misalnya, tapi dia memang berhijrah untuk Allah dan Rasul niatnya, kok ada halangan? Tetap fa hijratu ilallah wa rasulih. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya untuk urusan dunia yang ia akan raih atau perempuan yang akan ia kawin. Loh, perempuan kan termasuk dunia disebutkan oleh Allah karena dari dunia tadi itu yang sangat berpengaruh itu imro'ah. Dunia ini yang sangat berpengaruh adalah imro'ah. Kadang-kadang orang siap menghilangkan dunianya jabatannya atau siap mengorbankan duitnya karena imro'ah bahkan agamanya barang siapa yang hijrahnya itu karena urusan dunia yang akan ia raih atau imro'ah perempuan yang ia akan kawini fahijratu ila ma hajara ilaih maka hijrahnya sesuai dengan apa yang hijrah kepadanya walaupun bareng dengan nabi berangkatnya tapi karena niatnya bukan untuk Nabi tetap bukan ilah rasulih. Jadi nggak bisa orang itu dinilai karena berdampingan hatinya. Walaupun hidup ada di Mekah kadang-kadang nggak bagus orangnya. Kenapa hatinya nggak benar? Hah? Ini ceritanya ada seorang perempuan namanya Umuges. Ada seorang laki nggak mau sebetulnya dia tadi itu hijrah ke Madinah. Cuma lagi jatuh cinta berat sama ini perempuan Ummu Gas ini. Mau dikawin kata dia, enggak mau anak inti kawin inti di Mekah. Kalau inti mau hijrah ke Madinah baru inti kawin sama anak. Berangkatnya ke Madinah cuma karena nurut sama Ummu Gas ini. Bukan karena tertarik berhijrah dengan Nabi. Bukan untuk agama Allah, tapi karena ngikuti Ummu Gas takut di Madinah dikawin sama orang lain. Akhirnya dikenal ini orang muhajir ummi ges. Bukan muhajir ilallah wa rasulih tapi muhajir ummi ges. Karena itu inti jangan e, berubah arah ya. Walaupun inti menuju ke Ka'bah tapi tujuannya untuk yang lainnya inti bukan ila baitillahil haram inti. Walaupun inti ke Madinah tapi bukan untuk Rasulullah, eh, bukan ke, ke Rasulullah. Jangan berubah arah. Gitulah setiap ada tujuan yang baik, jangan di tengah jalan kamu menoleh kepada selain Allah dan Rasulnya maka akan sia-sia nantinya. Ini Hat ada yang perlu dibicara, di, dibahas. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Dikatakan dua kitab Bukhari dan Muslim adalah paling sahihnya kitab setelah Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an yang mengingkari kesahihannya hukumnya kafir. Kalau Bukhari dan Muslim itu paling sahihnya kitab secara ilmiah. Setelah diteliti oleh muhaddisin ahli hadis secara ilmiah. Karena itu kalau Anda berbicara secara ilmiah, ya ini yang sudah disepakati oleh pakar-pakar ilmu sahihnya kitab setelah Al-Qur'an adalah Bukhari kemudian Muslim. Dan Imam Bukhari ini dijuluki Imamul Muhaddisin, pemimpin Ali hadis. Kenapa dikatakan Imamul Muhaddisin? Karena memang sudah dites beliau ini. Asalnya banyak yang nggak percaya karena bukan orang Arab. Yang Arab-Arab ini ulama-ulama yang ada di Arab ini cemburu gitu. Ini bukan Arab kok Imamul Muhaddisin. Dari mana ini? Bukan orang Arab, orang ajam. Akhirnya ketika sampai ada di Irak, wah sepakat ulama-ulama Irak tadi itu kumpul ngetes ini. Imam Bukhari ini, Muhammad bin Ismail bin eh? bin Mughira, eh? Al -Bardi, bin Bardizba. Ya, Bardizba ini sebetulnya majusi. Jadi orang majusi penyembah api. Datuknya bernama Bardizba itu kafir masih. Turunan orang Ajam. Datang ke negeri Irak, ulama-ulama Irak ini seratus kumpul ngacak-ngacak hadis. Ya acak-acak hadis ini salahnya hadis diacak-acak. acak Anfulan anfulan anfulan anfulan wes kacau wes Diputer-puter itu sanad. Qala Rasulullah begini, ini benar enggak ini? Hadis ini. Kata Imam Bukhari, lah adri. Anak enggak tahu ini Yang kedua bawa hadis dari itu. Diacak-acak lagi. Benar enggak hadis ini? Lah adri. Seratus hadis ngomongannya la adri la adri la adri la adri. Katanya ulama, lah kalau la adri dari kok iso. Iya. Nggak pakai belajar bisa la adri ini. Setelah selesai seratus hadis yang diacak tadi itu dibawa la adri jawabannya baru Imam Bukhari menjawab. Pertanyaan inti yang pertama. Anfulan anfulan anfulan anfulan yang salah tadi itu yang diacak-acak itu diulangi itu saya nggak tahu itu yang saya ketahui yang benar itu begini anfulan anfulan anfulan anfulan kalau Rasulullah pertanyaan itu yang kedua an an an an an an, an yang salah tadi itu anda nggak ketahui yang benar itu begini ini ini, ini. jadi seratus yang salah diulangi lagi dengan satu kali pendengaran dalam suatu majelis dan dibenarkan saat itu jadi lebih top dari komputer ini ya laptop dari komputer. Ini tidak pakai eh, komputer, tidak pakai laptop ini. Subhanallah. Eh? Wah, akhirnya mereka sepakat. kalau ini Imamul Muhadirin pas wis pas, nggak usah diroba lagi sudah. Hmm. Radhiyallahu Imam Bukhari ini terakhir juga kena fitnah. Sampai akhirnya dikucilkan dan difitnah disebarkan yang nggak benar. Tapi ketika beliau meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala tampakkan karomah. Seluruh daerah itu bau harum. Bingung dari mana nih bau harum? Enggak taunya keluar dari kuburan Imam Bukhari. Sampai berdatangan dari mana-mana. Ini bukan ponari ini ya. Eh? Berdatangan dari mana-mana untuk menyaksikan benar nggak bau ini dari kuburan. Setelah dikenal baru orang meyakini ini adalah orang baik. Ini orang pilihan yang Allah pilih untuk melestarikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang itu bau. Nah.